Salat subuh yang indah sekali. Rasa tabulik ke Makkah pulang Pak pagi ini. Salat di belakang Syekh Mahir Al-Makaili. Bagus Ustadz Ajar membaca ayat 115, 116 surah An-Nisa peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala kepada pelaku-pelaku syirik dan pelaku-pelaku bid'ah. Ayatnya berurutan. Indah sekali dan nikmat sekali. Pokoknya sempian kalau sholat di al-jihad ini rasa di Masjidil Haram. Lamun di belakang Ustadz Hamdani Al-Banjari itu nang di belakang saya Abdullah al Juhani melengking suaranya tapi nikmat. Amun di belakang Ustadz Agus Salim rasa di belakang saya Ali Jabir indah suaranya bagus bacaannya. Nikmat membuat kita merasa nikmat dalam ibadah sholat. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Ada beberapa macam yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Madarijus Salikin perbuatan-perbuatan manusia yang mendatangkan kecintaan dari Allah Ta'ala. Apabila manusia itu melakukan beberapa macam itu, maka Allah mencintainya. Allah mencintainya. Artinya, ini patut untuk kita ketahui. Jangan pun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sesama manusia saja, kita tidak akan melakukan perbuatan yang orang lain itu tidak senang. Pasti kita melakukan perbuatan yang membuat orang lain itu senang dan itu dianjurkan dalam Islam. Apalagi perbuatan-perbuatan ini mengundang datangnya kasih sayang Allah, mengundang datangnya kecintaan Allah Maksudnya pada saat hari ini kita mencintai Allah Ta'ala. Itu sangat wajar. Semoga cinta itu dibalas oleh Allah. Tapi tidak sedikit orang yang melakukan sesuatu, amal perbuatan, yang dia berharap untuk mencintai Allah, tapi dengan perbuatan itu Allah membencinya dengan perbuatan yang dia lakukan untuk mengharapkan kecintaan Allah justru dibalas oleh Allah dengan kebencian. Dibalas oleh Allah dengan kebencian. Pada tema yang kita angkat pagi hari ini Allah mencintai manusia. <clears throat> Allah mencintai manusia yang melaksanakan beberapa hal terutama yang pertama sekali adalah orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persis ayatnya yang dibaca oleh Ustaz Azhar. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda' sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah ayat 31 surah Al-Imran Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu yang pertama sekali. Kita melakukan sesuatu yang kita yakin yang kita lakukan itu adalah ajarannya Rasulullah, ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik berupa akidah ataupun amal ibadah. Akidah dan amal ibadah yang kita lakukan hari ini sudah kita yakini itu diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah amal-amal, paham-paham, keyakinan keyakinan yang dilakukan manusia di luar daripada yang Nabi ajarkan sangat banyak sangat banyak. Bahkan amal perbuatan itu hampir aja menggusur amal-amal sunnah. Menggusur amal-amal yang disunahkan. <clears throat> Para jamaah sekalian rahimakumullah. Maka dalam beramal, banyak silahkan. Kalau amal itu diatur dan dituntun. Tapi kata Abdullah ibn Mas'ud, radhiyallahu an al-iqtisadu bis sunnah khairum min al ijtihad bil bid'ah. Sedikit tapi sunnah lebih mulia daripada banyak. Tapi tidak sunnah. Memegang kepada ucapan sahabat senior ini, sahabat mulia ini, yang dipandang oleh Allah itu bukan bukan jumlah amal. Kualitas amal itu. Yang dipandang oleh Allah itu, amal yang dilakukan itu ada tuntunan atau tidak. Sedikit tapi amal yang punya tuntunan lebih baik daripada banyak tapi tidak punya tuntunan. Para jamaah sekalian, di antaranya banyak yang terjebak kepada amal-amal khair sunnah amal yang bukan sunnah adalah dengan menyongsong dan menghidupkan bulan Sya'ban yang hari ini hidup pada hari hari pertama. Ulun tidak pernah menemukan satu hadis sahih pun yang Rasul menunjuk amal tertentu pada bulan Syaban. Tidak ada satu hadis pun Rasul menunjuk amal tertentu dan waktu tertentu. Banyak hadis Nabi menyebutkan tentang kemuliaan Syaban. Di antaranya manusia terlena dengan kemuliaan Fadilat Rajab dengan Ramadan sehingga Syaban terlena. Rasul membanyakkan ibadah puasanya sekalipun pada hari-hari awal di bulan Syaban. Karena Nabi menyuruh setelah separuh bulan Syaban kada perlu puasa lagi kecuali puasa-puasa yang diatur waktu oleh Islam. Kecuali puasa Senin, Senin Kamis. Jangan ada puasa lagi setelah separuh bulan Sa'ban. Kecuali puasa-puasa tertentu. Tapi Nabi membanyakkan puasa di awal Sa'ban. Puasa apa? Tidak ada Rasul menentukan. Puasa sepuluh hari, puasa separuh bulan Sa'ban tidak ada. Artinya tidak pernah ditunjuk waktu tertentu dan amal-amal salat-salat tertentu. Pada saat kita menentukan satu amal dengan amal dan waktu tertentu, maka di sini perlu dalil, Pak. Di sini perlu perlu dalil. Ada pengalaman yang kami dapati keberangkatan ini tadi, Pak. Di waktu ulun bulik, kami singgah di Masjid Kornes Jeddah dekat terminal. Salat zuhur, salat asar di sana. Kami bergabung salat zuhur empat rakaat, kemudian mundur ke belakang hendak melaksanakan sholat asar. Di belakang ada orang yang sudah membuka jamaah ketinggalan sholat juhur. Dia melakukan sholat sholat juhur empat rakaat. Security masjid kalau kita kaum mungkin datang mendatangi kami lon Ustadz Rija menyuruh kami bergabung. Bergabung sana sholatnya katanya. Nanti setelah dua rakaat, kalian silahkan salam lebih dulu. Kata Ustaz Rijah, lah minat dalil, kada ada dalilnya. Ujur lu mantap. Rene. Terbawa orang gudang dalil. Kada ada dalilnya, Ustaz Rijah salam dulu. Mendengar kada ada dalilnya, si kaum mundur. Mundur kau. Kami hadang imam melaksanakan sholat juhur Dua rakaat baru kami gabung. Sebelum kami gabung, kami melihat ada kelompok yang ingin mendirikan jamaah baru. Didatangi oleh Ustaz Rija. Diajak untuk bergabung. Eh ternyata jawaban di sebelah sana. Kada boleh kami berbeda niat. Anak saya kong pulang. Janya. Berbeda niat jernya. Imamnya salat juhur, makmumnya salat salat asar mereka ngotot mengerjakan jamaah tersendiri. Padahal solusinya sangat mudah. Hadang setumat, rakaat ketiga, kita bergabung dan kita salam bersama imam. Tapi bukan salam berdahulu. Bukan salam, salam berdahulu. Si kaum menteri mbak dijawab pusat Rija. Kadada dalilnya, Alhamdulillah mundur. Para jamaah, ini perlu tuntunan-tuntunan yang seperti ini. Sangat perlu. Pokok semua ibadah itu perlu bimbingan. Perlu tuntunan. Agar apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang di, dikerjakan, dicontohkan dan dianjurkan. Itu yang pertama. Mengundang datangnya kecintaan Allah kepada kita, istiqomahlah kita dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, bismillah. Ini sambil dimaafi Pak, ini polomonya rasa berubah sedikit nih suara lah. Bukan poloma sound sistemnya, tapi poloma tenggorokannya. Yang kedua, qiraatul Quran bitadabbur wa tafahum. Lima'anihi wa ma'uridu bih. Allah sangat senang kepada orang yang membaca Al-Quran dengan memahami kandungannya Al-Quran itu untuk diamalkan. Maka sahabat itu setiap mendengar ayat Allah bertambah imannya. Kenapa? Karena dia mengerti kandungan Al-Qur'annya dan dia beriman dengan apa yang Allah sampaikan lewat Al-Qur'an itu. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, iman bertambah. Apakah kita bisa seperti itu? Bisa. Kalau kita mau mempelajari dari beberapa ayat yang kita dengar, kita lebih bertambah keyakinan kita. Apalagi pada jamaah ayat 116 surah An-Nisa yang dibaca oleh Ustaz Azhar tadi Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billah faqad dhalla dhalalam ba'ida. Allah Subhanahu wa taala tidak akan sudi mengampuni dosa syirik. Dan Allah akan mengampuni dosa selain daripada itu. Dan siapa yang syirik kepada Allah, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Siapa yang mengatakan ini? Al-Quran. Allah Ta'ala yang mengatakan ini. Orang yang syirik tidak akan Allah ampuni. Dan orang yang syirik berada pada kesesatan. Sebuah peringatan yang sangat bagus bagi kita. Agar kita menjaga keyakinan kita. Menjaga akidah kita. Karena jangan pernah menganggap enteng syirik ini Allah Ta'ala mengatakan dampak yang paling besar dari perbuatan syirik Allah haramkan kepada pelakunya masuk surga. Pelakunya diharamkan masuk surga. Apabila dia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya jangan sedikit didekati, jangan sama sekali mendekati syirik. Dan kita betul-betul mengerti apa itu termasuk mensekutukan Allah. Syirik ini datang dari tiga sumber. Yang pertama karena keangkuhan, kesombongan. Orangnya pintar aja tapi sombong. Bisa mensekutukan Allah. Yang kedua karena kebodohan. Memang bujur-bujur kada mengerti. Dan yang ketiga karena adha'aful iman. Lemahnya iman. Tiga macam ini berpeluang. Orang melakukan kemusyrikan. Fir'aun, Namrud, Syirik karena kesombongannya. Banyak lagi orang syirik karena kebodohan. Kenapa Pak diamalkan ini? Ini syirik kepada Allah. Apa jawaban kebodohannya? Guru kita aja menggawe jarnya. Ini bukan jawaban, bukan jawaban kecerdasan. Tapi seperti yang dijawab di Masjid Kornes Tadi itu jawaban kecerdasan. Ente sholat aja jernya kemudian salam setelah dua rakaat. Silahkan imam meneruskan. Ujar Ustaz Ijak ada, ada dalilnya enggak itu? Ini jawaban kecerdasan. Tapi jangan jawaban itu dengan ketak ketaklitan. Para jamaah sekalian, syirik banyak sekali terjadi karena kebodohan, ketidakmengertian. Tapi kalau tidak mengerti sepanjang masa, ini pasrah dengan kebodohan namanya. Pasrah dengan kebodohan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan, "Laula khamsu hisal, la saran nasu kulluhum salihin." Jika tidak lima macam, manusia itu jadi orang soleh semuanya. Semuanya jadi orang soleh. Tapi lima macam ini yang menghalanginya. Apa lima macam itu? penghalang terbesar manusia menjadi orang yang salih al atau bil jahli. Manusia pasrah dengan kebodohan. Tidak mau berusaha untuk memperbaiki. Tidak mau belajar. Waktu belajar menuntut ilmu tuh sampai hayat akhir hayat kita. Waktu belajar untuk mengkaji agama tuh sampai akhir hayat kita. Karena ilmu-ilmu agama yang kita perlukan sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Orang yang pasrah dengan kebodohan, ini menjadi penghalang terbesar untuk menjadi orang salih. Maksudnya tidak akan sampai kepada nilai salih dan salihah apabila dia tidak mengerti. Salih salihah itu kan karena dia taat kepada Allah Ta'ala. Man amila salihan min zakarin au unsa. huwa mu'min. Falanuhiyannahu hayatan taibah. Siapa yang melakukan amal saleh Laki-laki dan perempuan. Dan dia beriman kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan menjadikan kehidupan yang baik baginya. Walanadziyannahum. Allah akan balas amal soleh itu lebih besar daripada amal yang dia lakukan. Tapi amal soleh ini amal yang dilakukan sesuai sunnah. Amal yang dilakukan sesuai dalil. Sesuai ilmu. Bukan amal yang dilakukan dengan bahapal dan taklid buta. Dhalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran tidak merupakan keraguan. Petunjuk bagi orang yang mau bertakwa. Bertakwa kepada Allah, ambil dasar dan tuntunan kepada Al-Quranul Karim. Sehingga Ali bin Abi Thalib katakan, penyebab terbesar manusia tidak akan sampai kepada salih dan solihah. Karena apa? al qonaatu bil jahli. Pasrah kepada kebodohan. Maka tidak heran, dalam majelis kita pagi hari ini aja, banyak aja yang datang ke sini harus dituntut. Banyak yang datang ke sini harus duduk di kursi roda sampai selesai. Kenapa? Karena dia ingin mengkaji ilmu. Ingin mengkaji agama. Dan batas umur itu kada pernah dibatasi. Jamaah yang hadir dari kelas anak-anak sampai di atas 80 tahun. Kalau dalam pendidikan formal, ini kada kawama jadikan kelas berapa? Tapi inilah tuntutan kepada kita untuk mengkaji agama tanpa batas-batas umur. Kita duduk bersama, bersimpuh bersama untuk menjadikan kita mengerti kepada tuntunan agama yang benar. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Kiraatul Quran bitabad tadabbur wa tafahum. Membaca Al-Quran dengan mengerti kandungannya Empat kali di dalam surah Al-Qamar Allah menyebutkan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min dan sesungguhnya kami memudahkan Al-Qur'an itu untuk dijadikan pelajaran siapa yang mau mengambil pelajaran kepada Al-Qur'an dari dibaca dihafal diteliti kandungannya Al-Qur'an adalah kitab yang termudah Al-Quran kitab yang termudah. Bagi orang yang tidak kebagian, bisa membaca Al-Quran karena memang semangatnya sangat rendah. Pada saat kita sungguh-sungguh mau belajar Al-Quran, Al-Quran kitab Allah yang paling mudah untuk dibaca. Al-Quran kitab Allah yang paling mudah untuk dihafal. Al-Quran kitab Allah yang paling mudah untuk di, dipahami dan diteliti. Sehingga tidak heran ada anak umur tujuh tahun sudah mampu menghafal Al-Quran. sepuluh dua puluh juz. Bahkan ada yang sudah menghatamkan Al-Quran. dia yasarna Al-Quran. Kami telah memudahkan Al-Quran itu kata Allah Subhanahu wa Lidzikri untuk dijadikan pelajaran peringatan. Pahal min mudakir. Adakah yang mau mengambil peringatan itu? Yang kedua, mengundang datangnya kecintaan Allah at-taqarrub Allah bin nawafil ba'dal faraid mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal sunnah amal-amal yang disunnahkan setelah yang diwajibkan silahkan perbanyak amal-amal sunnah setelah melaksanakan yang wajib di antaranya yang Rasul sampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ummu Habibah radhiyallahu an, salah satu istri radhiyallahu anha. Salah satu istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla isnatai asyara rak'atan fi yaumin wa lailah, banallahu lahu bunyalahu bihinna baitun fil jannah." Siapa yang melaksanakan salat sunnah 12 rakaat setiap hari, Allah Subhanahu wa taala akan membuatkan rumah di surga. Kada tanggung-tanggung Pak tawarannya itu. Tidak tanggung-tanggung. Sunnah-sunnah yang dilaksanakan rawatib Nabi tidak pernah meninggalkan kecuali dalam keadaan safar. Dalam safar pun Rasul tidak pernah meninggalkan dua rakaat sebelum salat subuh. Nabi selalu mengerjakan itu. Dan orang yang selalu terus berada pada amal-amal sunnah. Allah menyayangi dan mencintainya. Dalam sebuah hadis disebutkan man sadda parjatan rafa Allahu biha darajatan wa banallahu lahu wa banalahu baitan fil jannah. Syekh Albani mensahihkan sahih li ghairi hadis ini. Siapa yang merapatkan jari-jarinya di waktu salat berjamaah, merapatkan jari-jarinya, menyentuhkan bahu-bahu, artinya merapatkan sapnya, Allah angkat derajatnya, dan Allah buatkan rumah di surga. Berapa rumah sekali salat sudah kita di surga. Ini luar biasa. Jadi pada saat kita mengerti bunyi hadis yang seperti ini, kita kada perlu berjauh lagi pada saat orang yang ada di samping kita mendekati kita. Ini karena terlalu mepet jari, lalu mundurnya. Didatanginya pulang, mundur pulang. Padahal nilainya luar biasa. Tapi ulun sudah berbahagia Pak. Melihat di masjid-masjid kita, kerapatan dan kerapian sab sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Sedih kita pada saat kita mahir, sabnya rapi. Kemudian kita masuk ke sebuah masjid, Ya Allah, yang sapnya luar biasa. Yang seharusnya dapat tiga, diambilnya menjadi dua orang. Padahal Rasulullah SAW, wala tadaru purujatin li syaitan. Jangan tinggalkan celah-celah kaki itu. Sehingga dimasuki oleh syaitan. Ini aja bapak-bapak apa yang dapat disampaikan pagi ini. Dengan seadanya luar biasa. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepahaman kepada kita, Allah Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.